صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاءنا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا قال نو قال إني دعوت قومي ليلا قال إني أعلنت لهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 الله أنصارا وقال نور رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu Rasulullah Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malam ini kita masih dikasih nikmat nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dikasih kesehatan masih meniatkan hati kita untuk uh, menuntut ilmu rutin di Masjid Al Islam ini setiap malam Ahad supaya untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelak nanti sebaik-baik perkara adalah takwa. Selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk umatnya yang istiqomah. Kaum muslimin muslimat, insya Allah dimuliakan Allah. Sebelum kajian, kami mengumumkan kembali bahwa besok pagi jam 9 di tempat ini akan diadakan uh, kajian menjelang Ramadan. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Farid dan Ustadz Abu Beda. <clears throat> Malam ini insya Allah kita uh, menjalankan program untuk pemantapan uh, santri. Jadi mahasantri kita bisa kita tampilkan untuk memberi tausiah atau kita sendiri nanti bisa menilai. Kita termasuk santri sendiri bisa menilai ini kurang apa dan kekurangannya apa, mumpung masih di kumbis kita sendiri, masih di tempat kita sendiri sebelum uh, berangkat menuju tempat dakwah masing-masing nanti. Tapi kita sudah digembleng di sini. Kalau ada kekurangannya kita sama-sama uh, memberi, tapi kalau ada kelebihannya jangan disanjung, nanti takut teriak. Mungkin itu uh, kami juga menyampaikan informasi insya Allah uh, dengan waktu dekat ini uh, Al-Islam akan uh, membuka ekonomi supaya orang Islam itu mandiri untuk berdikari uh, mencari dunia apa uh, tidak lupa dunia karena kita diperintahkan mencari akhirat jangan lupa dunia jangan dibalik mencari dunia nanti lupa akhirat. Barang. Kebanyakan orang-orang kebalik. Mencari dunia lupa akhirat. Jadi akhiratnya dikit, dunianya banyak. Nanti akhirnya rugi. Insya Allah mas santri kita sudah uh, insya Allah mencari akhirat, mencari dunia dikit. Mungkin itu sebelum kajian dimulai mohon merapatkan ke depan karena sebaik-baik sab adalah sebaik-baik jamaah adalah yang solid dan kompak. Jangan terpencil-pencil. Kalau terpencil-pencil itu kita kalau di hutan pun takut dimakan ular. Tetapi kalau banyak itu kelihatannya kompak, itu orang pun takut. Karena ada pepatah orang Yahudi, saya tidak takut orang Islam kalau orang Islamnya sholat subuhnya masih seperti apa Eh, burung yang berterbangan sendiri-sendiri. Tapi saya takut pada orang Islam kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Sekarang sholat subuh cuma dua sab, tapi kalau sholat Jumat penuh. Apalagi takut lagi kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Idul Fitri. Nah, takut lagi itu. Mungkin itu yang disampaikan.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 Setelah kita bersyukur pada Allah dalam khutbatul hajah di depan tadi, ya. Eh, mungkin sedikit kami menyampaikan di antara kelemahan-kelemahan kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini yang kurang memahami bahasa Arab, jika disampaikan khutbatul hajah ini seolah-olah perlu untuk diterjemahkan kembali. Ya. Tambah mari kita bersyukur kepada Allah, uh, sholawat dan salam kepada Rasulnya. Padahal kadang ini sudah disampaikan di khutbatul hajah. Maka kalau seandainya khutbatul jumuah yang menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbahnya pendek, mungkin sekadar dengan sholat jumuah yang dilakukan, mungkin untuk di Indonesia ini agak kurang dipahami. Ya. Sulit ya karena kalau kita memakai bahasa Arab terus, Alhamdulillah, dan seterusnya, para hadirin tidak paham. Dan ini menunjukkan pentingnya kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana sahabat Al-Jalil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Ta'allamul lugha al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena dia adalah bagian daripada agama kalian. Nah, ini. Kalau seandainya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini semua paham bahasa Arab, tentunya untuk praktek khutbatul jumuah yang pendek mungkin tepat untuk kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masyiral muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang jelas pada malam hari ini saya bukan peserta pildacil gitu. Kalau tadi disampaikan adalah ditampilkan mungkin tampilkan ada sebuah praktek akan tetapi ini bukan sebuah isinya bukan sebuah mainan yang seperti di Pildacil itu ya yang banyak pada penekanannya pada retorika atau mungkin pada gaya-gaya yang nanti dinilai kemudian nanti pada akhirnya akan dapat hadiah di sisi manusia tapi tidak yang pada malam hari ini insya Allah saya bukan peserta Pildacil dan juga bukan peserta dai dan daiyah yang baru di TV itu Pak ya? Enggak. Tapi kita akan berusaha adalah ini dalam rangka tawasoh bil haq ya, tausiah bil hak dan tausiah bis sober. Insyaallah uh, pada malam hari ini kita akan bahas pertama tentang masalah syukur. Kalau syukur berkaitan dengan Allah kita paham akan tetapi kadang kita kurang memahami bahwasanya adin kita ini, Islam kita ini bukan hanya sebatas mementingkan hubungan vertikal yaitu hablum minallah hubungan yang sifatnya antara hamba dengan Allah seperti agama-agama yang lain. Ya. Karena agama-agama yang lain kalau seandainya mereka mementingkan hubungan dengan Tuhan mereka, maka mereka mengesampingkan hubungan dengan dengan manusia. Ya. Mereka cuek, yang penting hubungan saya dengan Tuhan itu bagus. Ini kadang ciri diantara mereka. Ada ciri yang kedua, mereka lebih mengedepankan hubungan dengan manusia dengan hubungan kepada Allah, hubungan yang bersifat vertikal itu lemah. Tapi dalam Islam tidak. Hubungan di dalam uh, hubungan dengan Allah hubungan sifatnya vertikal ya. Antara seorang hamba dengan Allah ini akan mempengaruhi hubungan manusia dengan sesama manusianya yaitu hablum minan nas. Jadi kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Di antara dalam masalah syukur juga begitu. Kalau kita kepada Allah terhadap kebaikan, nikmat, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita, kita mensyukurinya, maka kepada manusia pun kita dituntut untuk mensyukurinya juga. E, diriwayatkan e, di dalam sebuah hadis yaitu riwayat Imam Abu Dawud e, ya hadis yang nomor 4811 Imam At-Tirmidzi hadis yang nomor 1955 eh, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz kedua halaman 258 kemudian riwayat Imam Al-Bukhari dalam Fil Adabil Mufrad dan Ibnu Hibban eh, dan hadis eh, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la yashkurullaha man la yashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jika dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah, disebut Allah sebagai syakirin, yang kedudukan di dalam Islam adalah agung, dan kedudukan di sisi Allah juga mulia. Kalau mereka itu tidak mau mensyukuri, berterima kasih, berbalas budi terhadap kebaikan orang yang telah eh, kebaikan orang yang diberikan kepadanya. Ya. Man la yaskurullah man uh, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Imam Al-Khattabi menafsirkan hadis ini dengan dua pengertian. Yang pertama, ya, bahwasanya orang yang terbiasa tidak berterima kasih kepada kebaikan orang, tidak terbiasa membalas budi kebaikan orang kepadanya, ini menunjukkan sebagai bukti bahwasanya kebiasaan dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ini. Jadi hubungan dengan Allah bisa dinilai dari hubungan dengan sesama manusia. Ya. Orang yang terbiasa tidak mau berterima kasih kebaikan manusia, tidak terbiasa membalas budi kebaikan manusia yang diberikan kepadanya, ini menunjukkan sebagai bukti dia biasanya memang tidak bersyukur kepada Allah. Gitu. Yang kedua, Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau hamba itu tidak mau berterima kasih, tidak mau membalas budi, tidak mau bersyukur kepada kebaikan orang yang diberikan kepadanya. Nah ini hubungannya apa namanya ibadah di dalam Islam. Hubungan yang bersifat vertikal ini dijaga. Tapi yang bersifat horizontal, habluminan nas juga dijaga. Inilah kelebihan daripada dinul Islam. Masyarakat muslimin jamaah pengajian malam Ahad yang dirahmati Allah taala. Akan tetapi perlu kita ketahui ya. Prinsip di dalam Islam di dalam beramal ya. Kalau tadi ketika kita diberikan kebaikan oleh orang kita harus bersyukur, akan tetapi di dalam beramal ya, yang bersifat ubudiah kepada Allah baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah atau ibadah yang berkaitan dengan manusia kita bersodakoh kita membantu orang, kita berinfak, kita mengajarkan sesuatu ilmu kepadanya, ini untuk dituntut tidak mengharapkan balasan, pahala, ucapan terima kasih, pujian dari manusia. Akan tetapi kita harus di dalam beramal, di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain, kita untuk senantiasa mengikhlaskan amal ibadah kita untuk Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ya, yaitu berupa diselamatkan dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini prinsip awal, ya. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan wala syukura yaitu jazaan balas budi bisa berbentuk barang yang baik yang diberikan kepada kita bisa berbentuk sikap baik dia kepada kita bisa juga berbentuk doa dia kepada kita ini tidak dianjurkan di dalam Islam untuk mengharapkan dari orang itu kalau sudah beramal ya sudah untuk Allah semata baik dia mendoakan kita atau tidak terserah saya mengharapkan pahala dari Allah dia membalas budi kebaikan kita eh, atau tidak, saya nggak peduli. Saya beramal ini untuk Allah. Inilah uh, namanya ikhlas dan inilah puncak daripada tauhid seorang hamba. Ya. Jadi ukuran kita belajar tauhid, kita belajar akidah, bukan kalau kita dites dapat nilai 100 tidak. Akan tapi bisa kita nilai dari sikap kita, baik sikap yang ada di dalam hati kita ataupun sikap yang dohir kita. Kalau seluruhnya ibadah hanya untuk Allah, sudah betul-betul hanya untuk Allah semata, tidak terpengaruh dengan manusia, baik orang itu berbuat baik sama kita atau tidak, maka inilah puncak daripada keikhlasan. La nuridu minkum jaza wala syukura. Kami tidak mengharapkan balas budi dari kalian, di antara adalah doa itu bagi kita, wala syukuran dan juga tidak pula mengharapkan syukuron yaitu ucapan terima kasih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya katakan ini adalah kebalikan dari sikap kita yang pertama tadi. Kalau kita diberikan kebaikan oleh orang, kita harus bahkan wajib untuk berterima kasih, untuk berbalas budi, untuk memuji orang yang telah berbuat, e, berbuat baik kepada kita. Di antara caranya adalah kita membalas dengan uh, pemberian dia yang seimbang. Ya atau kita balas dengan sikap baik kita. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam sebuah hadisnya, man sona ilaiku ma'rufan fakafiuhu fa ilam tajitu ma tukafiuhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, fakafiuhu, maka balaslah yang seimbang, ya balaslah dengan kebaikan yang sebanding. Fa'ilam tajidu ma tukafi'uhu. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk kamu balas budi kepada dia, baik berupa barang, ya, berupa kebaikan yang lainnya, Pada fada'ulahu maka doakan. Ini, ya. Jadi bentuk syukur kita kepada sesama manusia dengan memberikan kebaikan kepada dia, bersikap baik atau mendoakan. Hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Sehingga kalian merasa dengan doa itu telah membalas budi atas kebaikan dia. Hadis ini diriwayat e, terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al Albani di dalam kitab e, eh, Asil Silah As yaitu hadis nomor 254. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka untuk mensyukuri kebaikan orang kepada kita, bisa dengan ucapan jazakallah khairan atau bentuk e, bentuk jamaknya jazakumullah khairan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis yang nomor 2038 dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad faqad ablahu fi Barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada dia, maka dia betul-betul telah memujinya, yaitu dia telah cukup dalam mensyukuri, berterima kasih kepada kebaikan orang orang itu. E, atau dengan doa lain, yaitu antara lain doa barokah. Ini saya nukilkan dari kitab Al-Adkar an nawawi ya, kitab Al-Adkar milik Imam An-Nawawi Terdapat juga dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam sahih diriwayatkan juga oleh uh, ulama yang lainnya ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Lama qatimul Madinata nazala Abdurrahman bin Auf ala Said bin Rabi' faqala" ah, ketika sahabat Muhajirin tiba di Madinah, maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini tinggal atau mampir ke rumahnya Sa'id ibn Rabi' Fakola maka Said berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Uqasimuka mali wa unzilaka an ihda imro'ati. Saya akan bagi dua hartaku dan saya akan beri kamu uh, hak untuk memilih salah satu daripada istriku. Kemudian aku ceraikan, lalu kamu nikahi istriku itu. Ini, ya. Fakola maka Abdurrahman bin Auf ini berkata, Barokallahu laka fi ahlika wa malik. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi kamu di dalam keluargamu dan hartamu. Barokah adalah e, sesuatu yang baik dan senanti kalau e, harta itu dibarokahi maka harta itu akan senantiasa bertambah kebaikannya. Ya. Kemudian yang bentuk bersyukur yang lain adalah doa solawat. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari, uh, eh, Imam Al Bukhari ini membuat bab yaitu bab solatul imam watu du'aihi li Itu bab solatnya yaitu doanya seorang imam watu du'aihi dan doanya seorang imam liswahi bisodakoh bagi orang yang telah memberikan sodakoh Ini juga dianjurkan bagi orang uh, orang yang bertindak sebagai amil zakat. Jika ada orang yang memberikan zakat itu kemudian serahkan kepadanya untuk dia mengucapkan atau mendoakan orang yang telah bersodakoh tadi diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qol ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu kaum yang datang kepada beliau untuk memberikan sodakohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang artinya adalah berdoa Allahumma sholli ala Allahumma salli ala ali abi uh, ala ali fulanin ya. Allahumma salli ala ali fulanin. Semoga Allah memberikan solawat ya. Artinya adalah doa maghfirah kepada si fulan. Fa'atahu abi sadaqatihi. Kemudian uh, sahabat Abdullah bin Abi Aufa tadi berkata, kemudian bapakku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sodakohnya. Fakallah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau berdoa Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa semoga Allah memberikan salawat yaitu doa maghfirah kepada abi aufa riwayat sahih al-bukhari dalam kitab zakah atau bisa juga kita dalam rangka bersyukur kepada orang dengan doa-doa yang lainnya ya ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala fawadatu lahu wudu'an falamma kharaja qol man wada'a hadza fa ukhbir qala Allahumma faqihu fiddin." riwayat Imam Al-Bukhari dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari tadi tambahan uh, eh, fiddin itu adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya ketika Rasulullah wasallam berada di kamar kecil maka sahabat eh, Ibnu Abbas ini membawakan air wudhu kepada beliau. Kemudian ketika beliau keluar dari kamar kecil tadi, beliau bertanya siapa yang telah meletakkan ini yaitu air wudhu tadi. Fa'ukbir maka Ibnu Abbas tadi mengabarkan dia yang telah memberikannya. Maka Rasulullah saw eh, mendoakan sahabat Ibnu Abbas ini Allahumma faqihu fitin. Ya Allah, eh, fakihkanlah dia, fahamkanlah dia yaitu Ibnu Abbas kepada ad-din yaitu al Islam. Uh, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tadi dikabarkan kalau Ustaz Farid agak terlambat jadi tadi persiapan lumayan agak banyak. Ya. Sambilkan dari bahasan saya tetap tawasul yaitu doa kepada makhlukin, tapi berhubung Ustaz Farid sudah datang di tengah-tengah kita, maka waktu saya sebenarnya hanya 10 menit. Ya, tapi ini sudah eh, molor 20 menit Alhamdulillah dan semoga yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita dan menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak pincang di dalam beribadah yaitu hanya mementingkan ibadah kepada Allah semata tapi dengan manusia tidak. Tapi dalam Islam harusnya seimbang dengan Allah baik, dengan manusia juga juga baik. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, Mas Santri kita sudah menyampaikan 20 uh, eh, kurang lebih 20 menit. Karena sehnya sudah datang, kami mohon sekali lagi untuk merapatkan ke depan uh, khususnya yang di depan pintu karena saudara-saudara kita uh, yang datang terlambat mungkin bisa masuk Eh, untuk pertanyaan kemarin masih ada utang dua, sekarang ditambah lima, jadi pertanyaan tujuh.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 kita tutup tauhid ini untuk sementara kita hentikan dan pembicaraan akan lebih banyak berkaitan dengan Ramadan. Apalagi besok insyaallah akan ada kajian khusus tentang tema-tema Ramadan yang akan diberikan kepada saya tema tentang uh, eh, as saleh kaitannya dengan Ramadan. Tapi untuk malam hari ini kita tidak membahas secara uh, luas apa yang akan kita bahas pada besok hari. Pada malam hari ini kita akan membahas lebih fokus sedikit tentang bagaimana kita menggunakan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita ditambah kualitas keimanan kita. Karena kita tahu bahwa syahrul Ramadan adalah merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah SWT baik dari sisi kelebihan-kelebihan pahala yang akan dilipat gandakan dan dari sisi semangat manusia itu sendiri untuk melaksanakan amal-amal saleh pada bulan Ramadan disebabkan setan memang dibelenggu pada bulan Ramadan. Karena itu kita akan membicarakan tema Ramadan yang kaitannya dengan ilmu. Sementara kita lihat ada para ulama di bagian belahan dunia lain. Dunia lain maksudnya bukan dunia gaib, maksudnya di luar Indonesia. Itu macam-macam cara mereka untuk mengisi kegiatan Ramadan dalam kajian-kajian mereka. Ada yang mengungkap dengan durus di Ramadan, pelajaran-pelajaran dalam Ramadan. Ada juga yang membuat arba'una wasilah listighlal syahr Ramadan. 40 cara artinya nah, trik-trik bagaimana kita memanfaatkan waktu kita pada bulan Ramadan sehingga kita bisa optimal di dalam memanfaatkan Ramadan itu disebabkan karena kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadhan. Nah, beliau ini Dr. Ibrahim bin Abdullah Duwaish eh, membuat satu kajian mendalam tentang 40 cara bagaimana memanfaatkan Ramadhan. Saya tidak membahas kajian beliau secara menyeluruh, tetapi saya akan garis bawahi apa yang beliau sampaikan di antara salah satu 40 salah satu dari 40 cara memanfaatkan Ramadan adalah kaitan dengan meningkatkan kualitas ilmu. Kalau kita perhatikan karena Ramadan merupakan syahrul Quran dan Rasulullah SAW menerangkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu Siapa apa sebaik kalian adalah orang yang mengajarkan apa? Membelajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti di dalam Al-Qur'an mengandung banyak ilmu. Insya Allah kita usahakan untuk tahun ini konsentrasi dari kajian-kajian kita lebih kita arahkan kepada kajian tafsir Al-Quran Ya. Kalau kemarin kita masih apa memberikan macam-macam menu dalam rangka untuk apa ini e, mengisi kegiatan-kegiatan kita termasuk pada waktu kegiatan i'tikaf di akhir Ramadan maka insyaallah pada Ramadan ini kita akan coba untuk lebih banyak mengkaji apa Al-Qur'an karena Al-Quran sendiri telah menetapkan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Ramadan merupakan syahrul Quran, maka kita akan gali Ramadan ini sebanyak-banyaknya untuk dapat memahami tentang Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau untuk menggali satu ayat itu sampai membuka seratus kitab tafsir untuk satu ayat saja. Bahkan Ikrimah salah seorang apa ini murid daripada Ibnu Abbas beliau menyatakan saya mencari tentang penjelasan siapa orang yang dimaksud dari surat An-Nisa ayat 100. Dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima untuk mencari siapa orang yang berhijrah di jalan Allah ini sampai disebutkan oleh Al-Qur'an ini. Dia cari orang ini sampai 14 tahun. Nanya ke ulama-ulama sono. Dari kalangan para sahabat. Nanya ini nggak tahu, nanya ini nggak tahu. Dia nanya tentang siapa orang ini membutuhkan 14 tahun jadi kalau kita baru belajar setahun belum apa-apanya itu. Hah? Dua tahun lumayan. Hah? Tiga tahun terus nggak ada habisnya. Seorang merasa berilmu, kemudian berhenti belajar menggali ilmu, maka dia kembali jahil. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang yang didoakan oleh Rasulullah Allahumma alimhu ta'wil atau faqih ta'wil. Ya Allah berikan dia kefahaman yang mendalam terhadap ta'wil Al-Quran. Maka dia dikenal dengan turjuman Al-Quran. Beliau ditanya, Wahai Ibn Abbas, dari mana ilmumu ini? Kok begitu hebat? Ibn Abbas sehari itu bisa memberikan kajian berjam-jam dengan berbagai macam tema-tema yang dibahas oleh beliau. Kemudian ditanya, dari mana engkau ilmu semua ini wahai Ibnu Abbas? Maka kemudian Ibn Abbas menyatakan, aku peroleh ilmu ini dengan tiga hal. Aku peroleh ilmu ini dengan tiga hal. Yang pertama dia bilang, biqalbin akul Dengan hati yang cerdas. Jadi nggak ngantukan. Apalagi sampai tidur. Nah, dia kadang-kadang datang ke tempat para sahabat-sahabat itu di rumahnya. Dia tungguin waktu duhur. Habis duhur itu si sahabat lagi istirahat atau lagi apa di dalam rumahnya. Sementara terik panas apa? menumpah mukanya. Dia tungguin sampai Keluar itu sahabi. Ketika dilihat di depan pintu Ibnu Abbas, dikatakan, "Wahai anak paman Rasulullah, kenapa engkau enggak beritahu saya? Saya yang datang kepada kamu." Tapi Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak. Ilmu harus dihargai. Saya yang harus mendatangi apa? Orang yang berilmu." Ya. Makanya Imam Bukhari ketika beliau selesai belajar mendalami ke sono kemari, Sampai udah berpuluh-puluh tahun, lebih daripada 20 tahun beliau menggali sana kemari. Berapa? Lebih dari 20 tahun. Ketika udah mateng baru pulang. Ketika pulang dia diminta oleh penguasa, oleh raja berkata. Ya, ada dulu. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi Imam Bukhari ketika beliau sudah matang balik ke kampungnya, sang penguasa mengendaki dia untuk datang ke istana. Hah? Ya. Ini kaitan dengan bagaimana ilmu itu didatangi, ya. Ini sekedar apa? Memberikan contoh bagaimana Ibnu Abbas mendatangi sahabi, ya Padahal dia anak paman Rasulullah SAW. Sekarang Imam Bukhari, dia ketika dipanggil ke istana untuk mengajarkan ilmunya, dia katakan, Ana la udhilul ilm. Saya tidak menghinakan ilmu. Kalau dia perlu, datang ke masjid saya. Atau datang ke rumah. Jadi ada wibawa. Ya. Begitu pula Imam Malik. Pernah juga, kemudian diminta untuk mengajar di istana. Dia katakan, Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Inilah keutamaan apa? Ilmu. Ya. Cuman sekarang ini zamannya udah zamannya apa? Udah kebelak balik ya. Sekarang ustadznya yang keliling ke kemari. Ala kulihal ini kedatangan tamu-tamu banyak ini, tulab ilm dari mana-mana. Makanya ini termasuk dorongan bahwa Anda datang dari jauh-jauh nggak rugi. Paling tidak silaturahmi. Ya. Barakallahu fikum, maka Ibnu Abbas mengatakan modal dasar untuk mendapatkan ilmu ini apa? Qalbun akul Hati yang cerdas. Ya. Dia tidak dikatakan aklun, tapi qalbun. Karena kalau akal cuman faham tok. Kalau qalbun dia faham dan apa? meresapi dia, mendalami dia. Nah, itu Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, bilisanin saul, lisan yang suka bertanya. Asal jangan berlebihan. Asal jangan dibikin-bikin. Asal jangan untuk menjatuhkan ustadznya. Asal jangan kemudian dimaksudkan untuk menonjolkan diri. Ya. Dia banyak bertanya. Itu Ibnu Abbas. Tua modal kedua apa? banyak bertanya. Yang ketiga apa? Wa badanin ghairu maul. Badan yang tidak pernah capek-capeknya. Ya, dia belajar terus. nggak pernah capek-capeknya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia pelajari surat Al-Baqarah saja 8 tahun. Untuk menyelesaikan kajian beliau surat Al-Baqarah 8 tahun. Ya, ini belum setahun aja pada minta minta kawin. Sabar dulu. Hah? Selesaikan dulu. Iya. Alhamdulillah udah kita senang banyak kemajuan-kemajuan, ya. Anda nanti akan lihat dalam setiap kajian tampilan-tampilan dari mahasantri kita untuk menyampaikan dakwah sebagai latihan seperti yang tadi. Tadinya 10 menit, 15 menit, akan jadi 20 menit. Nanti lama-lama ganti ustadznya itu. Ya. Barakallahu fikum, makanya ini adalah merupakan modal di dalam terus berusaha untuk mendalami ilmu. Ya. Apalagi Ramadan kita gunakan betul waktunya. Karena memang kita akan apa ini berjuang dalam Ramadan itu dalam dua hal kan. Di waktu paginya siam, di waktu malamnya apa? Qiyam. Ya, kalau Ibnu Rajab menyebutkan kita berjihad di dalam dua kondisi. Siar di waktu siang yaitu dengan siam, siar di waktu malam dengan apa? Qiyam. Bahkan Abdurrahman ibnu Abi Laila menikahi mantan istrinya Abdullah bin Rawaha. Tujuannya bukan karena dia cantik, tujuannya bukan karena yang lainnya. Dia cuman ingin lebih tahu mendalam tentang bagaimana kehidupan Abdullah ibn Rawaha dalam kehidupan rumah tangganya. Bagaimana praktek hariannya Abdullah bin Rawaha sebagai sahabat Nabi yang disebutkan dalam riwayat-riwayat satu-satunya sahabat yang bersama Rasulullah SAW puasa sementara sahabat yang lainnya nggak ada yang puasa. Karena teriknya matahari dalam keadaan perang semuanya nggak ada yang kuat kecuali Rasulullah dengan Abdullah bin Rawaha. Karena itu Ibnu Abi Laila mengawini mantan istrinya. Ya. Untuk apa? Untuk mendalami ilmu Abdullah bin Rawaha yang telah diturunkan kepada istrinya. Kalau modal begini, ini mantan-mantan ustadz insya Allah bakal laku. Itu. Ya ibu-ibu, insya Allah jadi apa? Ada kemajuan. Tapi jangan lupa, kalau Abu Umur Darda, istrinya Ibnu apa istrinya Abu Darda dia mengatakan ketika dia selesai apa? Meninggalnya Abu Darda dan selesai kemudian masa idahnya dilamar oleh Muawiyah. Dia katakan maaf, saya tidak mau menikah setelah perginya Abu Darda karena aku mendengarkan Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda istri akan bersama dengan suami yang terakhir. Aku tidak mau kehilangan Abu Darda. Nah, tinggal pilihan daripada ibu-ibu kalau memang suami pertamanya membosankan, ganti suami yang kedua nanti. Kalau udah lewat, ya, jadi ada pilihan, ya. Jadi ala kulli hal, Ibnu Abi Laila menikahi mantan istrinya siapa? Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha? Dialah seorang sahabat pejuang yang sangat hebat. Pada saat para sahabat menghadapi Romawi yang jumlahnya tidak seimbang, Seorang 100 ribu, sini cuma 30 ribu. Abdullah bin Rawaha kemudian dia ceramah. Antum berperang bukan karena jumlah. Antum berperang bukan karena kekuatan senjata. Antum berperang karena Allah. Kalian hanya ada dua pilihan. Menang atau mati syahid. Itu kata-kata Abdullah bin Rawaha. Kalau istrinya suaminya kayak gini pasti istrinya macan itu. Hah? Berarti apa? Dia akan menurunkan apa? ilmunya pasti itu. Lah ustaz-ustaz sekarang banyak pengangguran gimana? Nah, karenanya saudara sekalian, kita sekarang melihat bagaimana mereka itu kesungguhannya dalam mencari ilmu. Sampai mau nikahin apa? jandanya sang ulama. Nah, belum lagi kita lihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam proses Baik ketika kemudian Rasulullah mengajarkan selalu hadir. Seperti Umar bin Khattab, kalau lihat Imam Bukhari dia bergantian dengan sahabat Ansari. Ya, karena masing-masing punya tanggung jawab. Muhajirin pada umumnya mereka apa? Mereka apa? Pedagang. Ansar, Al-Ansar umumnya pada mereka apa? Petani. Antara mereka disaudarakan oleh Rasulullah, kemudian mereka bersepakat. Umar dengan saudaranya Robi mengatakan, mari kamu, oh bukan Robi, satu Ansari nggak sebut namanya, kamu datang sehari, saya datang sehari. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya saat hadir, saya akan sampaikan kamu. Kalau nanti saya nggak hadir, kamu sampaikan ke saya. Gantian begitu. Setiap hari Rasulullah tetap menyampaikan. Hingga ketika kemudian begitu apa ini ilmu itu berkembang di kalangan para sahabat. Pada saat kemudian Rasulullah wafat, dan pada peristiwa Yamama banyak orang-orang ahlul Quran yang meninggal dunia karena terbunuh dalam peperangan itu. Maka kemudian Umar khawatir kalau nanti apa hilang apa ahlul Quran ini semua sementara belum ada yang tercatat untuk pegangan umat. Maka dia mengusulkan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Kalau bisa dikumpulkan dari para sahabat yang masih hidup itu untuk kemudian dibukukan. Tadinya Abu Bakar menolak. Kaifa taf'alhu ma'alam yaf'alu Rasulullah SAW. Bagaimana kamu berbuat apa tidak apa dilakukan oleh Rasulullah? Maka Umar mengatakan e, innahu khairun. Tapi itu adalah kebaikan. Kebaikan menurut para sahabat bukan berbeda dengan kebaikan menurut kita. Karena mereka mempunyai lisensi Lisensinya apa? Kalau kita nggak punya lisensi, lisensi mereka apa? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِ الْمَهْدِي مِنْ بَعْدِ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ Jadi mereka diberikan lisensi oleh Rasulullah untuk melanjutkan apa perjuangan Islam apa untuk membawa Islam ini kepada umat manusia. Sehingga kemudian Abu Bakar menerima dan tugas ini kemudian diembankan kepada Zaid bin Thabit. Seorang sahabat muda yang cerdas, bukan cuma cerdas, jenius. Maka dialah yang diperintahkan untuk mengumpulkan apa yang ada dari kalangan para sahabat yang masih tersisa itu. Dari pelepah kolma, jadi catatan-catatan dari apalanya semuanya. Kata Zaid, demi Allah, Beban ini terlalu berat buat saya. Kalau saya disuruh pindahkan gunung, saya pindahkan setiap saat, ya itu lebih mudah bagi saya daripada saya mengemban tugas seperti ini. Tapi karena ini perintah khalifah, dia laksanakan. Dan saudara tahu bagaimana kualitas Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi SAW, yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah, Ya Zaid, saya tidak merasa aman dengan terjemahnya orang-orang Yahudi itu. Karena Rasulullah kalau dapat surat dari orang Yahudi, nggak tahu apa bahasanya kan, minta diterjemahkan sama orang Yahudi yang ada di Madinah. Katanya aku tidak aman dengan apa? Dengan terjemahan mereka, maka kau pelajari bahasa Ibrani itu, bahasanya orang Yahudi. Maka Zaid mengatakan sejak aku diperintahkan Rasulullah mempelajari bahasa Ibrani itu, maka saya pelajari dan dalam 16 hari saya menguasai bahasa Ibrani. Itu menunjukkan apa? Encernya otaknya itu. Kita belajar bahasa Arab bertahun-tahun masih salah juga. Hah? Apalagi apa? Bahasa-bahasa lain nantinya. Iya. Ala kulli hal ini menunjukkan betapa bahwa di antara para sahabat itu begitu hebatnya kemampuan apa? otaknya itu. Jadi kecerdasannya luar biasa. Sehingga kemudian dikumpulkan sampai selesai. Ya. Tapi kemudian di masa Umar bin Khattab sahabat-sahabat masih dilarang untuk keluar jauh-jauh. Setiap masalah dipecahkan, terutama masa-masa sahabat yang yang berilmu. Ditahan di Madinah oleh Umar, tidak boleh terlalu jauh-jauh. Tetapi ketika pada masa Utsman, maka kemudian Hudzaifah menulis surat, "Wahai Amirul Mukminin, aku melihat karena beliau berada di daerah Irak sana. Aku melihat kaum muslimin udah banyak pers, bermasalah, bersengketa tentang Al-Quran. Karena pengaruh-pengaruh budaya dari luar dan sebagainya. Dan aku harap Anda menulis Al-Quran yang sudah terbukukan untuk disampaikan kepada kami. Maka kemudian Utsman memerintahkan untuk apa? mengkopi mushaf yang sudah di tangan yang sudah dibuat apa? Sudah dikumpulkan di masa Abu Bakar dan Umar Al-Khattab yang berada di tangan sahabat Hafsah, istri Rasulullah SAW. Maka kemudian Utsman pinjam, kemudian di apa? Di kopi, kopinya itu bukan pakai fotokopi, tapi apa? Ditulis tangan menjadi lima biji bahkan kemudian dikirimkan ke apa? Ke daerah-daerah sehingga kemudian yang aslinya dikembalikan kepada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, di masa Uthman, sahabat sudah menyebar kemana-mana, sehingga ilmu menyebar kemana-mana. Nah, karena ilmu menyebar kemana-mana dan kemampuan para sahabat berbeda-beda satu sama lain. Yang ini hadir, yang sana nggak hadir. Yang sini hadir, sana nggak hadir. Nah, ilmunya kemudian saling saling apa? melengkapi. Tapi ketika mereka menyebar, perbedaan-perbedaan terjadi. Ya, maka kemudian Uh, usaha-usaha itu dilanjutkan oleh uh, Umar ibn Abdul Aziz ya jadi masa Utsman ini masa futuhat tetapi terjadi fitnah sehingga beliau dibunuh pada saat beliau sedang membaca Al-Qur'an karena terjadi pemberontakan kemudian masa Ali bin Abi Thalib masa terjadi apa ini peperangan di dalam umat Islam sendiri adanya khawarij macam-macam fitnah sehingga sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz lah terkumpulkannya atau dibukukannya hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, meskipun uh, kumpulan dari hadis-hadis Nabi itu sudah ada pada sejumlah orang para sahabat, tapi belum dibukukan dalam bentuk satu kumpulan apa ini karya yang menggabungkan antara hadis-hadis yang ada itu. Ya, dan Umar bin Abdul Aziz termasuk ulama tabi'in. Karena dia muridnya sahabat Ibnu Umar dan dia berjumlah dengan sejumlah para sahabat dan beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam membukukan uh, atau memerintahkan untuk pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran sudah selesai, kemudian dibukukanlah hadis-hadis Nabi SAW paling banyak di masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Termasuk yang mengumpulkan itu adalah Abu Bakar bin Hazm yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan semua apa yang bisa dikumpulkan. Termasuk di antara mereka adalah Al-Imam Sya'bi yang juga mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang di mana Imam Sya'bi ini adanya di Irak. Ya. Imam Sya'bi adanya di Irak. Begitu hebatnya Imam Sya'bi ini yang menarik bahwa terjadi dua model pemikiran yaitu yang pertama pengumpulan hadis dan ulama-ulama yang berada di Madinah itu lebih banyak mereka menggunakan al-asar dalil daripada hadis-hadis yang terkumpul oleh mereka. Dan ukurannya adalah menurut isnad. Jadi siapa yang membawakan hadis itu? Karena adanya fitnah itu kata Ibnu Sirin kami eh, menanyakan kalau ada orang bawa hadis, kita tanyakan, kamu dari mana asal usulnya memperoleh hadis itu? Ya, kalau jelas orangnya terpercaya kepada sahabat kepada Rasulullah baru dicatat. Ya, yang siapa yang ahlu sunnah diambil ahlu bid'ah ditolak. Itu terjadi di masa tabi'in. Ya, begitu pengumpulan. Nah, itu konsentrasi paling banyak adanya di mana? Di Madinah. Sementara yang di Mekah itu pusat pengumpulan apa? Tafsir. Karena di sana ada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melahirkan murid-murid di Mekah. Tapi yang paling banyak juga terjadi di Irak. Di Syam tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu bergejolak. Yang paling banyak bergejolak di Irak. Ya, karena masalah fitnah itu timbulnya dari Irak. Dan di Irak itu ada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dialah menjadi ulama yang melahirkan ulama-ulama dari murid-muridnya itu. Tetapi terjadi perubahan. Abdullah bin Mas'ud mempunyai pandangan seperti Umar bin Khattab, agak bebas. Tidak terlalu letterlet. Maka mereka dikenal dengan apa? Madrasatul Ara. Madrasatul Ara. Tetap mereka menggunakan dalil tetapi tidak terlalu ketat seperti yang ada di di Madinah yang disebut dengan Madinatul Athar. Antara dua kelompok ini saling apa? Saling apa? Memperkuat diri, saling apa? Meningkatkan mutunya dan lain sebagainya. Bersainglah. Doanya ini bersaing. Tapi justru dari Irak muncul seorang ulama yang bernama Imam Syabi yang tidak berpendapat atau tidak berpihak dengan arok. Dia lebih banyak kepada asar. Di Madinah ada namanya Abdurrahman. Ini gurunya daripada Imam Malik, Rabi' bin Abdurrahman, ya, namanya dikenal Rabi bin Ra'i. Dia lebih cenderung kepada Ra'i daripada asar meskipun dia di Madinah. Nah, masing-masing ada apa? Ada hal yang menarik ini antara keduanya. Ala Nah, kemudian ini berkembang. Berkembang masing-masing pernah bertemu antara Abu Hanifah dengan Al-Imam Al-Auza'i. Abu Hanifah ketika bertemu dengan Imam Auza'i di mana? Di Mekah. Kata Imam Al-Auza'i, Imam Auza'i ini ulama apa ini tabi'ut tabi'in yang ada di Beirut. Saya pernah datangi pusatnya dia itu, dia di Beirut. Saya lihat apa tempat beliau di situ. Itu Imam Al-Auza'i namanya Syam, dia ulama Syam itu. Ketika bertemu dengan Abu Hanifah di apa? Uh, di Mekah terjadi perdebatan antara keduanya. Ya. Kenapa kamu kalau sholat tidak meletakkan apa tanganmu di dada? Ya. Padahal aku mendengarkan fulan bin fulan dari fulan dan Rasulullah mengatakan sholatnya di dada. Kata Abu Hanifah, aku juga mendengarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari fulan fulan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa sholat itu diletakkan di bawah. Jadi ada terjadi perbedaan riwayat. Ya. Tinggal kemudian permasalahannya bagaimana kekuatan sanat itu. Nah, ala kulli hal berarti ahlul ara tidak selamanya dia menggunakan akalnya. Dia gunakan akalnya dalam proses istiad yang tidak ada dalilnya. Tetapi kemudian di Madinah mereka kalau nggak ada apa ini nggak ada dalilnya mereka diam nggak mau berani untuk apa terlalu melebar seperti yang ada di di Irak ini terjadi perkembangan seperti itu akhirnya sampai kemudian muncullah al Imam Syafi'i ya, al Imam Syafi'i beliau asalnya di mana dari Mekah dia apa Quran sejak umur 9 tahun ya kemudian dia gali ilmunya ulama-ulama di Mekah Ketika dia sudah merasa menguasai dan didengar ulama yang paling alim berikutnya adalah Imam Malik. Maka sebelum datang ketemu Imam Malik, dia pelajari dulu muwatta Imam Malik dan Imam Malik adalah seorang ulama ahli hadis yang pertama kali mengumpulkan kumpulan ilmu hadis apa kitab apa riwayat-riwayat hadis dalam bentuk menurut metode ilmiah sesuai dengan metode fikih. Umpamanya tentang toharo, toharo aja. Sholat, sholat aja. Semua hadis yang berkaitan dengan masing-masing tema dikumpulkan oleh Imam Malik dalam kitab muwatta'nya itu. Ya. Nah, sebelum datang ke Madinah, beliau pelajari dulu muwatta Imam Malik yang sekitar 2000 hadis itu. Dia apalkan, ketika dia apal baru dia datang ke Madinah. Jadi ada dua metode sekarang. Metode pertama belajar sama ulama langsung. Metode kedua belajar sama buku. Sementara dia belum ketemu dengan ulama. Nah, ini terjadi pergeseran. Sampai dia ketemu dengan Imam Malik. Dan dia masih muda, masih belasan tahun itu. Setiap kali dia memberikan pertanyaan, Imam Syafi'i yang jawab. Selalu diberikan pertanyaan dia yang jawab. Ini anak pinter betul. Kamu apa apa yang kamu hafal? Saya hafal muatok. Lu coba kamu baca. Ya, dibaca apal. Udah kamu sini asisten saya. terima Remaja dia masih muda dia. Akhirnya dicintai sama Imam Malik rahimahullah. Sampai kemudian dia sudah merasa menggali, baru kemudian dia ke Yaman. Karena di Yaman juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang punya murid juga di sana. Digali dari Yaman, ternyata di Yaman dia ditangkap. Hampir mau dibunuh. Beberapa kawan ulama dibunuh dan dia termasuk yang selamat sambil dia berdoa dan doa itu diungkapkan dalam kitab Al-Um. Allahumma arfuqni bima jarat bihi maqadir. Dia doakan Allahumma arfuqni bima jarat bihi maqadir dia apa? Koma kami terus akhirnya dia dilepaskan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah seorang dari keturunan Quraisy yang karena ilmunya, wibawahnya, pengaruhnya takut menggerakkan massa. Nanti akan menggoyangkan sang penguasa. Makanya karena dia tidak tujuan untuk itu, hanya dia dilepaskan. Dia segera dia meninggalkan Yaman menuju ke mana? Ke Irak, ke Baghdad. Nah, di sanalah dia kemudian menggali tinggal di rumahnya Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Dari situlah dia gali kan dia udah dari Mekah tafsir ahli udah, ya kan? Di Madinah dia belajar apa? Hadis di ahli. Di kemudian apa? Di Irak dia di tempatnya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mulai daripada Abu Hanifah dia kali itu yang namanya ilmu Arab ya nah setelah itu dia kuasai antara dua sumber ini itu kehebatan Imam Syafi'i makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya kenapa aku lihat bapakku bapak selalu mendoakan Imam Syafi'i dia katakan gua kasyams dia seperti matahari yang menyinari banyak orang Ya. Itu didoain terus selama 30 tahun oleh Imam Ahmad. Setelah sholat dia doain terus kita. Jadi Anda jangan lupa doain ustadznya. Ya. Nah, karenanya sekalian maka Imam Syafi'i kemudian menelorkan ilmu baru yang dikenal dengan usul fiqh. Ya, usul fiqh itu adalah merupakan pedoman gabungan antara Madinatul Arab apa Madrasatul Arab dan eh, Madrasatul Azhar dan Madrasatul Arab jadilah kaidah-kaidah itu. Yang namanya apa? Usul fikih. Nah, dengan usul fikih itulah kemudian orang bisa beristihad. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. Kemudian setelah dia puas di Baghdad dan dia termasuk apa ini eh, bertumbuh dengan Imam Ahmad dan Imam Ahmad itu termasuk modelnya seperti ulama-ulama salaf yang lainnya. Ini perlu dipelajari. Perlu didalami. Jadi ternyata setelah saya dalami daripada kehidupan para salafus salaf ini, dalam mereka mendalami ilmu din, itu rata-rata mereka mendalaminya sejak masa kecil. Kita ketemu udah udah jenggotan, udah gede-gede, udah tua. Hah? Nah, anak-anak kita itu itu yang harus kita perhatikan. Pendidikan agama tanam dari mulai kecil. Makanya mereka rata-rata pada umur 6-7 tahun maksimal 9 tahun udah hafal Quran. Ya, termasuk Imam Ahmad, termasuk apa? Yang lain-lainnya itu, Imam Tobari dan sebagainya. Itu begitu dalamnya mereka itu. Nah, karenanya pertama kali mereka dalami adalah apa? Al-Qur'an. Ada juga seperti riwayat Jundab bin Abdullah mengatakan kunna ta'allamnal iman qabla al-Qur'an falamma qara'na al-Qur'an izdadna imana. Kami dulu para sahabat dengan anak muda yang cerita kami dulu waktu masih kecil-kecil kami diajari iman baru diajarkan Al-Qur'an. Ketika kami belajar Al-Qur'an bertambah iman kami. Ini pernyataan daripada sahabat Nabi Jundab bin Abdullah sehingga karenanya dan kita itu lihat ada perbedaan ungkapan-ungkapan dari mereka. Ada yang menekankan tauhid dulu baru Al-Qur'an. Ada yang kemudian orang tua mengajarkan, Quran dulu baru ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, terjadi seperti itu. Ala hal mereka menekankan betul itu hafalan Quran di waktu kecil. Ya. Dan seperti sahabat ini Ibu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri tabi'ut tabi'in. Dia katakan, "Wahai Sufyan, biarlah ibu yang mencari makan. Biarlah ibu yang bekerja untuk menghidupi kamu." Dan rata-rata ibu-ibu seperti itu. Begitulah ibunya Imam Syafi'i. Ya, ibunya Imam Ahmad. Itu rata-rata mereka itu yatim waktu kecil. Ya, ketika juga Imam Bukhari, kecilnya yatim juga. Ibunya yang apa memperhatikan mereka. Kata ibunya Sofyan, wahai Sofyan, kamu cari ilmu sedalam-dalamnya. Ibu yang cari makan, ibu yang akan memenuhi kebutuhan kamu. Tapi ketahuilah, kalau kamu belajar 10 huruf dan kamu tidak bertambah iman kamu, maka berarti ilmu gak bermanfaat. Subhanallah. Itu ibu-ibu mereka itu seperti itu. Ya, termasuk ibunya Imam Malik itu. Dia jaga betul anaknya itu. Bahkan Imam Malik itu diikutkan oleh ibunya, ikut kajian-kajian sementara dia masih ingusan. Nah, ingusan kan berarti 6 tahun, 5 tahun itu. Belum sampai 7 tahun ya Ikut itu. Diberikan pakaian, Pakaiannya ya kayak kiai gitu, kamis pakai sorban, kecil gitu anak itu. Dia berangkat. Dan itu terbawa sampai dia besar. Makanya Imam Malik karena pendidikan ibunya, kalau beliau menyampaikan hadis, beliau kemudian perpakaian, pakaian apa ini apa uh, ulama gitu pakaian apa kamis kemudian pakai korban, pakai minyak wangi baru dia menyampaikan apa sabda Rasulullah SAW makanya beliau ini perlu bawa betul ya Nah begitu pula ulama lain. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu kemudian ketemu dengan Imam Ahmad. Dia banyak memberikan ilmu kepada Imam Ahmad. Tapi dia juga banyak menggali imam, ilmu dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad dikenal dengan ulama ahli hadis. Ya. Sehingga kemudian antara mereka itu menjadi akrab. Sehingga ketika dia sudah merasa puas di Baghdad. Maka Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju ke mana? Ke Mesir. Ya, dan kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tidak aku tinggalkan Baghdad kecuali di sana ada orang yang paling alim, paling warak dan paling ahli ibadah. Dialah Ahmad bin Hambal. Dipuji. Ya. Jadi ustaz mu muji muridnya itu biasa. Jangan jadi ustaz terus nyelain muridnya padahal karena muridnya lebih pinter dong, boleh itu. Nah, makanya dia puji Imam Ahmad. Bahkan ketika kemudian Imam Syafi'i satu saat dia rindu karena udah apa merasakan jenuh dalam kehidupan ah, sehari-hariannya, dia datang ke Baghdad lagi untuk berjumpa dengan Imam Ahmad dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekalian antara mereka ini hubungannya begitu hebat sampai ditemukannya ilmu usul fikih oleh Imam Syafi'i. Nah, inilah kemudian kita udah nggak perlu lagi dikotomi itu. Dikotomi apa madrasatul ara asar dan madrasatul ara karena sudah digabungkan oleh Imam Syafi'i dengan demikian kita sudah bisa untuk menggali dua-duanya. Nah, bagaimana kita bisa menguasai ini? Ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menguasai ini? Imam Zahabi dalam kitab Syiar Alam Menubala menyebutkan beberapa syarat. Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam Menubala menyebutkan beberapa syarat. Kalau antum ingin menguasai ilmu-ilmu itu, ilmunya salafus saleh itu, maka syarat yang pertama kata beliau an yakuna taqiyan supaya orang itu bertakwa. Jadi ilmu itu bukan cuma ilmu dicatat, dipahami tapi juga diamalkan. Ya, dia bertakwa. Ya, apa? meningkatkan kualitas keimanan terus-menerus. Yang kedua, an yakuna zakiyan supaya dia apa? cerdas. Ya, kalau mau jadi ulama ya harus cerdas. Kalau enggak nanti dibohongin melulu sama umatnya. Ya. Nah, atau kemudian didekte. Makanya harus cerdas. Yang ketiga, anyakuna lugawiyan, menguasai bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Itu bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah, bahasa kitab-kitabnya para ulama. Harus dikuasai itu. Nah, makanya apa ini bagi mereka yang masih merasa lemah bahasa Arabnya, silakan mendalami buku pedoman belajar bahasa Arab yang baru yang cukup bagus meskipun dipelajari sendiri bisa ada VCD-nya ada apa kasetnya ada bukunya bisa dikopi ya di Alstab juga ada ya terutama yang dari daerah-daerah jauh-jauh itu ya sebab kita menemukan terdapat kelemahan-kelemahan terutama dalam bahasa Arab dari hampir seluruh pesantren ya Makanya harus diperkuat bahasa Arabnya. Yaitu kitab namanya Al-Arabiyah Baina Yadaika. Al-Arabiyah Baina Yadaika. Ada di pesantren. Siapa yang mau apa? Nanti untuk fotokopi hubungi Ustaz Anung atau Ustaz anafi. Ya. Tidak ada, kita nggak ambil untung. Dipinjam, dibalikin atau dikopiin barang-barang silakan. Yang jelas itu bisa menjadi apa? Peningkatan kualitas apa? Penguasaan bahasa. Termasuk nanti apa banyak mendengarkan kaset-kaset ceramah dari para ulama sehingga itu akan apa membiasakan kita memahami bahasa itu. Ya, kemudian yang keempat, hanya kuna nahwiyan, ngerti grammar nahu supaya nggak salah paham. Coba sekarang itu di pasaran itu. Saya menemukan banyak sekali terjemahan-terjemahan yang salah arah. Karena orang yang menerjemahkan itu nampaknya kurang menguasai bahasa, kurang menguasai nahu. Sehingga pengarahnya kemana, dia terjemahkan kemana. Ya, bisa jadi terjadinya penyimpangan-penyimpangan ini juga disebabkan diantaranya karena salah menerjemahkan. Itu karena pengurang apa kurangnya dikuasai bahasa dan nahu itu, ya. Itu makanya nahu menjadi penting. Kemudian yang kelima, ayakuna salafiyan jadi kalau salafi berarti manhajnya benar dia. Akidahnya benar dia. Metode memahami Islamnya benar dia. Dia selalu merujuk kepada Rasulullah dan para sahabatnya serta tabi'in sampai generasi ketiga itu. Jadi itu terus apa? Menjadi kriteria yang harus dipegangi. Anjakuna yakuna salafiyan. Yaku apa? Salafi di dalam e, memahami maupun di dalam mempraktekkan e, pemahaman keislamannya itu. Kemudian yang keenam, Anjakuna haizan ala mi'atai mujallad. Dia menguasai 200 kitab mujallad. Mujallad itu apa? Kayak gini namanya mujallad. Bukan yang tipis gini nih mujallad, bukan. Yang kayak gini nih mujallad namanya. Ya. Yang tebal-tebal gini namanya apa? Mujallad. Artinya berjilid, ada jilidnya. Ya. Artinya kitab kitab tebal berapa? 200 kitab mujallad. Itu harus dikuasai. Kalau mau jadi ulama. Ya. Dan yang paling rusak itu setengah ulama. Kenapa? Kata Syekhul Islam Zainia, setengah dokter ngerusak badan. Anda mau berobat sama orang setengah dokter. Namanya dokter gadungan kan. Setengah dokter ngerusak badan. Setengah ahli nahu ngerusak lisan. Coba Anda mendengarkan Orang bicara bahasa Arab yang nahunya setengah-setengah. Apa terjadi? Nah, banyak kesalahan, banyak belepotannya bahasa Arabnya. Yang ketiga apa? Setengah ahli agama, setengah ulama. Bukan cuma merusak bahasa, merusak lisan, merusak negara katanya. Ya, merusak apa? Merusak negara. Ya, yufsidul buldan. Niswa aliman yufsidul buldan. Nah, ini yang kita coba bagaimana kita bisa menguasai 200 mujallad. Ya. Dan itu bukan mustahil. Sebab di masa dahulu memang metode mereka itu pertama diawali dengan menghafalkan Quran kepada syekh yang mengajarkannya sambil dia hafal Quran, baru dia belajar hadis. Ya, seperti Imam Ahmad, Imam Tobari, yang lainnya begitu. Belajar hadis. Kemudian udah masa ini belajar apa? Belajar apa? Nahu. Kemudian belajar-belajar yang lainnya, belajar akidah dan sebagainya. Ada juga sehari itu sama ulama ini belajar Quran. Berikut lagi habis zuhur belajar sama ulama ini. Belajar habis zuhur asar belajar sama ulama ini ilmu lain. Begitu terus sampai malam. Sampai ada di antara mereka bercerita, pada saat kami pulang kami udah teler lapar, lewat pasar ada apa? Ikan yang masih seger. Kami beli Baru mau manggang, udah waktunya datang lagi, Syekh yang sono mau ngajar lagi. Tinggali lagi, berangkat ke sono belajar. Sampai tiga hari baru kepegang itu apa? Hampir sudah mau rusak ikannya gitu. Itu mereka itu makanya Imam Syabi coba ditanya dia. Imam Syabi yang tadi saya sebutkan apa? Eh, seorang ulama tabi'in yang kemudian ketika ditanya min aina laka hadzal ilmu kulli? Dari mana kamu dapat ilmu semua ini? Dia katakan binafyil i'timad wasairi fil bilad wasabri ka sabril jamat wabukul ka bukuril ghurab dia katakan saya dapat ilmu ini dengan tidak menggantungkan kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah ya dia bergerak terus ya dia apa tidak ada bosan-bosannya terus bertanya menggali dan sebagainya kemudian dia keliling ke sana kemari itu rata-rata para ulama ketika mereka sudah menguasai ilmu di kampungnya dia kemudian ke kota. Udah dikuasai di kota, dia keluar negeri. Keluar negeri ini sudah kuasai semuanya, dia ke negeri ini. Begini, begini. sampai bertahun-tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan di antara mereka ketemu bapaknya udah tinggal kawin. Dia berangkat kecil, ketemu-ketemu udah dewasa. Umur 24, 25. Udah mau nikah. Ya, tidak bah. Anak ketemu abah udah beres nih, udah tua nih, udah gede nih. Semuanya udah dapat, tinggal zuat bah. Nah itu. Nah, begitu keadaannya, ada kayak gitu. Model-modelnya macam-macam seperti itu. Makanya Ibnu Jauzi menulis kitab namanya Laftatul Kabir. Antum kalau ingin tahu tentang bagaimana kehidupan as-salafus saleh, antum baca bukunya Al-Imam Ibnu Jauzi. Dia terangkan apa yang dilakukan oleh as-salafus saleh dalam harian-hariannya. Berapa? Dalam harian-hariannya. Pagi apa, nanti duh, siang apa, seberapa? Duha apa, siang apa, sampai dhuhr apa, asar apa terus Anda temukan di sini. Dia ini menulis buku ini karena dia berharap kepada Allah, ya Allah, izinkan engkau memberikan rizki kepadaku 10 anak. Dan doanya dikabulkan. lima anak perempuan, lima anak laki. Tapi yang laki empatnya meninggal, tinggal satu. Saya harapkan yang satu ini bisa mengganti saya. Dan Ibnu Jauzi antum tahu, ilmunya luar biasa. Sampai dia sekali ceramah, yang ada itu 50 ribu, 50 ribu lebih. Sekali ceramah itu. Dan kalau ceramah menarik luar biasa karena ilmunya dalam. Ilmu hadis dia kuasai, ilmu tafsir dia kuasai, ilmu bahasa, ilmu tarikh, ilmu luar biasa pokoknya. Kemudian dia nulis kitab ini, Laftatul kebet ila nasihatil walad. Menasihati anaknya yang satu itu. Wahai anakku, aku nasihatkan ini supaya engkau mengikuti jejakku. Coba kamu lihat bapakmu ini. Tahu nggak? Bapakmu nggak pernah main sama teman-temannya itu. Selalu dia bergaul dengan yang lebih besar dan tidak pernah main-main di jalan-jalanan itu. Bapakmu selalu belajar ke sana kemari. Ketawa-ketawaan aja enggak sama teman-temannya. Itu dia ceritakan semuanya. Bagaimana kesungguhannya, di dalam menggali ilmu. Nah, coba kita tumbuhkan itu. Termasuk anak-anak kita kita dorong ke arah itu. Nah, karenanya saudara sekalian, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, dia keliling ke negara-negara. Dan itu rata-rata seperti itu. Keliling ke sana kemari. Dan jangan lupa mereka kelilingnya bukan pakai pesawat. Kadang pakai jalan kaki, kadang pakai apa? Onta, kadang baik kuda, kadang baik keledai. Waktu itu kan masih susah dan gak ada listrik ini. Mereka pakai apa? Malam itu dipaksa baca. Mereka pakai apa? Pakai lilin, seperti lilin itu namanya apa? Pelita. Dipaksa, makanya banyak dari mereka rata-rata di akhir hayatnya buta matanya. Saking memaksa bacanya itu. Waktu itu manfaat betul oleh mereka itu. Makanya rata-rata mereka ini, terutama di antaranya Imam Ahmad, itu tidak mau mengajarkan ilmunya sebelum umur 40 tahun. Tapi ini bukan sunnah. Ya, antum gak usah ngikutin. Ini mazhab Imam Ahmad. Ya. Dia 40 tahun, beliau setelah ngarang kitab Musnad itu dikumpulkan 40 ribu hadis dari apalan dia yang berjumlah 1 juta hadis. Abu Zur'a mengatakan Imam Ahmad apal 1 juta hadis. Ya. Kemudian dari situ disaringkan menjadi apa? 40 ribu hadis dalam musnadnya itu. Dan dia belum mengeluarkan kepada jamaah, belum mengajarkan sebelum diajarkan ke keluarganya. Di keluarganya diajarkan selama 12 tahun. Musnad Imam Ahmad. Luar biasa itu. Nah, begitu pula Imam Bukhari. Dia apa? 300 ribu hadis. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Imam Muslim muridnya Imam Ahmad. Imam Tabari mengejar Imam Ahmad keburu mati dia. Tidak sempat ketemu. Ya, sehingga dia belum jadi muridnya Imam Ahmad. Ala kulli hal, apa lakukan Imam Bukhari? Dia mengikuti jejak gurunya. Ya, jadi setelah matang baru beliau apa? Ngarang, beliau ngajar. Sebelum matang belum mau dia. Nah, ala kulli hal sampai kemudian bagaimana perjalanan mereka ke luar negeri itu luar biasa. Barangkali antum bisa melihat dalam kitab-kitab nanti tentang rihratul ulama fi talabil ilm. Bagaimana perjalanan para ulama di dalam mencari ilmu, ya. Jadi kalau kita lihat kayaknya kita belum apa-apanya melihat perjalanan mereka. Saya ajak pernah nyoba. Saya kepingin tahu Imam Ahmad itu jalan dari Baghdad menuju Yaman, Son'a. Itu berapa bulan itu? Sebulan lebih. Itu. Kemungkinan jalan kaki itu. Karena nggak disebutkan dia pakai apa. Kemudian saya coba dari Riyadh saya pakai bis menuju ke apa? Ke Son'a. Dua hari dua malam pakai bis. Dua hari dua malam. Bagaimana kalau seandainya apa pakai jalan? Berarti saya perkirakan saya pernah jalan pakai bus dari sini sampai Pekanbaru dua hari dua malam. Mungkin jauhnya sama dari sini sampai apa Pekanbaru. Coba ada yang kalau mau nyoba jalan kaki dari sini ke Pekanbaru. Kira-kira berapa hari itu? Ya, jadi saudara sekalian begitu semangatnya mereka itu. Kita aja dua hari udah masya Allah capek banget. Ya, sono sini apa? Padang pasir. Tak kelihatan apa-apa. Padang pasir semuanya. Lah bagaimana mereka berjalan dalam keadaan kondisi seperti itu? Luar biasa mereka ini. Meskipun begitu kata Imam Bukhari, kalau saya temukan dari seorang guru, ternyata pada guru itu ada kelemahan. Dia nggak sebutkan kelemahan apa, makanya Imam Bukhari itu akhlaknya tinggi banget. Kalau antum ingin pelajari akhlaknya Imam Bukhari, Baca kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari itu. Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari yang saya sampaikan kemarin sore di Radio Data tapi sambil bercanda-bercanda dikit karena itu masyarakat Indonesia ini kalau bicara akhlak kereng-kereng juga nanti kaget dia. Ya, makanya apa dibawakan dengan bahasa masyarakat sehingga kalau Anda tahu bagaimana akhlak Imam Bukhari luar biasa, ya. Makanya Imam Bukhari ini rahimahullah ilmunya bermanfaat betul ya sehingga kemudian beliau uh, apa ini uh, dari 300 ribu dikumpulkan menjadi 6 ribu dan kalau ketemu orang yang kemudian bermasalah meskipun hadis itu dia katakan saya tinggalkan 10 ribu hadis yang saya ambil dari seseorang ketika saya menemukan dia bermasalah makanya Imam Bukhari kalau mengatakan fihi nador orang ini perlu ditinjau ungkapannya sederhana karena akhlaknya tinggi Bukan seperti yang lainnya, kadab, dajjal, uh, macam-macam itu. Tapi Imam Bukhari tidak halus dia, fihi nazar. Dia perlu ditinjau kembali. Kalau sudah fihi nazar berarti hadisnya baik, nggak bisa dipakai. Itu menurut Imam Bukhari. Saya tinggalkan 10 ribu hadis dari seseorang yang ternyata padanya fihi nazar. Bayangkan itu. Dan Imam Bukhari belajar sama 1080 ulama. Berapa? 1080 ulama. Lah Ibnu Jauzi lebih lagi. Dia belajar dari 3000 lebih ulama. Bayangkan 30 3000 lebih ulama, 3000. Makanya kita jangan puas dengan ketemu satu orang ulama, satu dua orang ulama. Gali terus, ilmu itu nggak ada habisnya. Semakin digali atau semakin ketemu orang lebih alim, lebih alim terus digali terus. Kalau nggak ketemu ulamanya, ketemu apa? Kitabnya. Nah, sekarang ini kata Imam Syatibi, dulu ilmu itu ada di dadanya para ulama. Kemudian mereka tuangkan dalam kitab, tapi kitab itu nggak bisa dikembangkan, nggak bisa dibuka kecuali dengan ulama. Berarti kuncinya di tangan ulama. Tetap juga butuh ulama berarti untuk membongkar kitab-kitab itu. Sebab kalau tidak nanti bisa salah paham. Nah, begitu semangat mereka dan begitu kesungguhan mereka. Kemudian wasabrun kasabril jamaat dan sabarnya seperti sabarnya apa? Itu apa? ini jamat itu apa? Bukan dia. Semua yang bentuknya apa? Nih. Apa? Benda mati. Kayak benda mati, kayak tiang. Tiang kan mana gerak itu kecuali kalau kena angin. Lah kayak gini kan jamat seperti ini dia tenang, dia Seperti itu dia belajarnya itu dia tenang. Kalau ini enggak kolot, kalau kaki sono, depel. Habis waktunya buat gana gitu, gana gana. Kalau kita lihat mereka ini, subhanallah. Kalau cerita mereka ini, para salafus soleh. Noleh aja nggak berani. Jadi, apalagi kalau disebutkan kola Rasulullah, itu tidak ada seorang pun yang kemudian celingak sinu. Dia perhatikan dia apa? Begitu perhatiannya. Dan mereka diajarkan begitu. Ya. Nah, ini dipraktekkan oleh ulama di Saudi. Makanya talib ilm sana harus menggunakan apa? Kayak syekh yang di sini pakai apa? Pakai sorban. Sorban itu diarahkan begini, maksudnya apa? Supaya nggak nolak-noleh. Jadi konsentrasi gitu. Jadi sorban tutup gitu. Ini sorban masih nolak-noleh begini. Pak. Baik. Pernah di masa Imam Sufyan Tsauri, dia ketika dia nyampaikan ada seorang anak muda perhatiannya ke sono. Ya. Rupanya dilihat sana oh ada awewek lagi jalan. Orang ini anak muda lihatnya ke sono. karena Imam apa Imam Sufyan mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah Maha tahu pengkhianatan mata dan yang tersembunyi dalam hati. Langsung Eh, udah gak ada yang noleh lagi. Begitu langsung menegurnya itu. Begitu masya Allah para ulama itu. Ya, jadi mereka memberikan ilmu tapi juga mendidik para tulab ilmunya. Nah, karenanya saya sekalian, dia begitu sabarnya. Wabukur kabukuril qura. Kalau keluar udah pagi banget sekali, udah pagi buta udah keluar. Ya, mereka untuk mencari ilmu itu. Luar biasa, antum gali itu. Bagaimana metode mereka dalam menggali ilmu dan Ramadan harus kita gunakan maksimal untuk menggali ilmu ini terutama ilmu Al-Qur'an. Ya. Apa ilmu apa? Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Jadi Imam Az-Zahabi tadi menyebutkan syarat yang keenam apa? Menguasai berapa? 200 kitab, tapi bukan sembarang kitab. Kitab yang memang benar. Karena kitab itu ada yang benar, ada campuran benar nggak benar, ada yang nggak benar sama sekali. Iya. Kalau yang benar itu yang harus kita gali. 200 kitab. Yang ketujuh, Ditambah lagi masian. Wa mutali ala khamsumi'a mujallad. Dia harus membaca 500 kitab. Untuk wawasannya itu dia baca itu, dia gali itu. Ya. Nah, santri-santri kita ini bisa nggak kalian selesaikan itu dalam dua tahun? Kalau selesai berarti hebat. Sebenarnya bisa. Kalau kerjasamanya bah, bagus, karena ini udah lintas ini. Yang satu mengkaji Al-Quran dengan ilmu-ilmunya. Yang satu mempelajari hadis dengan ilmu-ilmunya. satu mempelajari fikih dengan ilmu-ilmunya. Kemudian mereka diskusi satu sama lain menyampaikan ilmunya. Terus begitu. Berarti udah dapat berapa itu? Hah? Bisa banyak itu. Ya, kalau saya perkirakan seandainya satu bulan empat kitab yang diselesaikan berarti dalam setahun berapa? 200 apa 12 eh, bulan kali 4 Berarti 48. 2 tahun sudah 90 berapa? Hah? 44. 40 apa? Berarti 96 dalam waktu berapa? 2 tahun. Nah, kalau lintas-lintas begitu nyampe insya Allah. Nyampe insya Allah. Tinggal permasalahannya nyampe ke sininya itu loh, nyampe ke sininya. Kalau gininya sih mempeng terus tapi nggak nyampe-nyampe ke sininya nih masalah itu. Ya, Nah ini masalah ini bagaimana nyampe di sini, nyampe di sini, nyampe di hati. Kemudian menjadi apa bekal dalam kehidupan kita. Ya, barakallahu fikum. Ramadan kesempatan untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya sehingga kemudian kalau dapat kualitas yang sebutkan Imam Dhabi dan saya yakin sekarang udah jarang. Ya, kalau tidak dikatakan susah cari orang kayak gitu. Nah, ini berarti dorongan untuk kita. Coba kita usahakan maksimal. Mungkin nggak kita capek itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini memberikan dorongan semangat kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan khusus nanti Ramadan ini buat kita kali ilmu-ilmu Al-Quran yang dari sana ilmu-ilmunya berkembang baik Madinatul Ara, eh, Al-Athar ataupun Madinatul Ara yang kemudian digembangkan oleh para salafus salih itu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aku luka lihada wa astagfirullah Sebelum menutup kajian ini, eh, biasa ada apa pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Iya, Iya. Hujah-hujah apakah yang bisa mematakan hujah orang-orang LDI? Perhatikan bahwa LDI ini adalah kelompok yang selalu mengatakan modalnya dengan mangkul. Apa itu mangkul? Kalau istilah ulama salaf itu istilahnya nakal. Seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam 11 juz mendudukkan dar'u ta'arudil akli wa nakal. Nakal. Tapi kalau istilah LDI mereka menggunakan istilah mangkul. Apa mangkul ini? yaitu mengambil ilmu harus dari syekh. Syekh dari syekh, syekh dari syekh sampai kepada Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi jedul sono Ya. Nah, itu yang punya hanya LDI saja kata mereka. Buktinya apa? Kemudian mereka menyodorkan buku, di sana ada riwayat dari Abdul Aziz Ubaidah Madikol. Ya, kemudian Ansapa, Ansapa, Ansapa, Sementara hadis yang digunakan itu ternyata hadis doif. Lucu betul. Ya. Jadi ini mereka ini sebenarnya orang yang mempelajari hadis dari kitab-kitab hadis sendiri menurut hawa nafsu mereka tapi tidak menggunakan ilmu hadis. Makanya saya pernah ikuti satu kali kajian mereka bagaimana mereka mengkaji hadis metode manggul tadi itu kata per kata diterjemahkan banyak dari mereka tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti nahu, main comot-comot pemahaman seenak perutnya sendiri. Ya. Dan itu terlalu banyak penyimpangan. Kenapa? Mereka tidak menggunakan metode ahli hadis. Sebenarnya mereka tidak mengerti ilmu hadis. Makanya tidak keluar ilmu hadis dari mereka itu. Yang keluar adalah buku-buku hadis yang sudah ada itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang kemudian mereka kasih apa catatan-catatan buat kajian mereka tetapi mereka rajinnya luar biasa ya kadang-kadang itu dua hari penuh ngaji pagi siang malam bawa anaknya luar biasa mereka itu jadi orang sesat tapi kemudian semangatnya itu hebat betul itu yang ngerasa benar-benar ngaji benar ngantuk ya? lemes ya makanya kita harus lebih dari mereka sekalian kalau kita lihat ulama salaf kan nggak kalah dengan ahli bidah itu. Ini ahli bidah sekarang malah semangat semangat itu. Ya, makanya ini pertama harus dipatahkan ilmu mangkulnya dulu. Ya, bahwa itu harus menggunakan metode ulama ahli hadis dan madikol bukan ahli hadis. Ya, menurut pengakuan-pengakuan banyak yang ketemu langsung, bahkan kemudian ditanyakan kepada darul hadis yang ada di Mekah, karena dia mengaku muridnya dari Darul Hadis. Ketika ditanya di sana, dijawab oleh mereka kami nggak kenal orang ini dan orang ini adalah dajjal, kazab. Begitu jawabannya ulama dari Darul Hadis karena nggak dikenal. Bahkan di sana katanya ditemukan dia pernah maling kambing ketangkep katanya. Jadi walhasil memang tidak pantas untuk diambil ilmunya. Kemudian yang kedua yaitu hujah mereka yang biasa digunakan adalah La islama illa bijamaah. Wala jamaah illa apa? Bibai'ah. Wala bai'ah illa biimarah. Wala imarah illa ta'ah. Dan seterusnya. Dan itu diriwayatkan disampaikan kepada Ibnu uh, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab. Dan itu adalah dhaif diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan tidak bisa digunakan sebagai dalil karena menurut metode ilmu hadis bahwa di dalamnya mengandung adanya perawi-perawi yang tidak thiqah sehingga kategori hadis itu dhaif yang tidak bisa dipakai. Dan itu bisa dibuktikan. Saya sudah ngumpulkan dan saya sudah sampaikan kepada seorang yang apa diuji oleh Allah mendapatkan istri yang dari ahli apa kelompok LDI itu. Kemudian dia bantah, guru-gurunya dia bantah nggak pada bisa jawab itu. Ya, di antaranya makanya kata Syekh Islam Taimiyah, kalau kamu bertemu dengan ahli bidah, kamu gunakan dalil mereka untuk menghantam mereka sendiri. Nah, ahli bid'ah itu selalu dia menggunakan dalil yang dari dalil itu bisa kita hantamkan ke dia sendiri. Itu kalau kita paham. Kalau tidak, kita tidak anjurkan Anda ketemu dengan mereka. Jangan dengarkan dari mereka. Insya Allah satu kata. Karena itu akan berpengaruh dari hati. Hati ini lemah. Ya, ahli bid'ah harus ditinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Dari pengalaman kami yang uh, sedikit ini bersama mereka, dan ketemu dengan tokoh-tokoh mereka yang kemudian banyak yang sadar itu yang sebenarnya mereka ini orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Ya, jadi kalau ingin menghantam mereka, kuasai ilmu hadis. Kemudian baru bisa apa? Bisa apa? Menyampaikan kepada mereka. Ya. Kemudian Ustadz istri sedang melahirkan waktu bulan puasa dan satu bulan penuh tidak menjalankan saum. Bolehkah suaminya ikut menggantikan saumnya? Puasa ini nggak ada kerjasama. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Ya, ini namanya kerjasama bukan pada tempatnya bu. Jadi kalau suaminya, eh, kalau ibunya yang lahirin, salah sendiri lahirin puasa. Makanya ibu tetap harus membayar apa kalau ya kodok puasa atau ikut pendapat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk yang berpendapat bukan melahirkan tapi hamil. Yang menyusui dan hamil menurut Ibnu Abbas tidak perlu mengkodok tapi cukup membayar fidyah. Tapi menurut jumhur ulama dia tetap mengkodok dan membayar fidyah. Ya, tolong jelaskan dengan adanya fidyah. Ya udah, beres. Apa hukumnya orang yang berdoa di kuburan? Ya, orang berdoa di kuburan itu sunnah kalau mendoakan kepada yang meninggal. Ya, seperti orang masuk ke kuburan. Pertama untuk mengingatkan dia kepada mati, kedua mendoakan kepada yang yang apa? Yang dikunjungi atau yang ada di kuburan itu. Makanya Rasul mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu kan doa sunnah. Tapi yang tidak boleh minta doa sama yang di kuburan. Itu yang haram hukumnya. Tidak boleh meminta doa kepada yang sudah meninggal, tetapi yang hidup mendoakan yang meninggal. Eh, Pak Ustaz sholat sunnah empat rakaat. Berapa kali tahiyatnya? Ini dua perbedaan. Riwayat Aisyah menyebutkan langsung riwayat yang lainnya menyebutkan dua-dua. Ya, jadi dua salam dua salam atau empat sekaligus dua-duanya sahih. Termasuk ini diterangkan dalam kitab Qiyamul Lail oleh Syekh Albani rahimahullah. rahimahullah. Kemudian eh, bagaimana amalan seorang yang sudah suka sedekah majlis taklim atau dan kalau sholat sampai menangis tetapi dalam kesadarannya dia suka ngomongin dan nyakitin hati saudaranya sendiri dan suka menyebut-nyebut apa yang sudah disedekahkan. Kalau sedekahnya bagus. Karena itu amal saleh. Ya. Menangis ketika mendengarkan ayat saat sholat bagus. Ya, yang perlu diperbaiki ini yang apa? Yang nggak bagusnya. Ya, yaitu ngomongin orang termasuk apa? <clears throat> menyebut-nyebut sedekahnya. Berarti gugur sedekahnya kalau sedekah itu diungkit-ungkit lagi, ya. Barakallahu Bagaimana hukumnya suami sedang iktikaf lalu pulang malam hari karena ada hasad berjima dengan istrinya? Iktikafnya batal. Nah, gitu aja. Ibu nggak dosa. Yang dosa yang nabrak, Bu. Bagaimana hukumnya suami sedang Oh, laki-laki. Berapa hitungan fitnya bagi ibu hamil dan kapan melakukannya? eh, bisa langsung setiap hari, bisa dikumpulkan dalam 30 hari. Ya. Nah, sahabat Nabi diantaranya Anas bin Malik itu mengumpulkan tiga apa mungkin makan untuk 30 orang, diundang 30 orang makan sampai kenyang, selesai babirjahnya. Sekaligus bisa. Ya, bisa setiap hari bisa langsung. Adakah doa khusus atau wirid-wirid buat seorang wanita menjelang melahirkan atau persalinan? Tidak ada khusus. Saya nggak tahu kalau ada mau salin doa-doa khusus. Doa aja bebas bu. Ya, misalkan ada buku atau kitabnya apa judul dan pengarangnya. Saya nggak tahu bu. Jadi nggak ada saya temukan doa khusus mau salin. Ya, mau ada persalinan itu. Kalau ibu mau mau bersalin, nggak benci sama suaminya udah bagus nih bu. Biasanya ibu-ibu kalau mau melahirin kan sakit itu, yang dijabain suaminya. Jadi zikir aja sama Allah ya bebas bu, tidak ada doa khusus yang saya ketahui. Apakah Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit pada saat ini masih ada? Dan apakah masih sama dengan Al-Quran saat ini? Ya, inilah yang kemudian aslinya itu ada di tangan Hafsah. Kemudian kopinya itulah yang menyebar sampai yang di tangan kita ini. Makanya dikenal dengan Ar-Rasm Al-Utsmani. Ya, Ar-Rasm Al-Utsmani. Tentunya ini sudah mengalami uh, proses pemudahan dengan harokat. Ya, dengan dengan harokat. Ini ada harokatnya aja masih banyak nggak bisa baca Quran. Gimana kalau nggak ada harokatnya? Jadi Al-Quran ini adalah otentik, adalah otentik. Maka dikenal dengan Rasul Utsmani. Dan apakah yang dimaksud dengan kiro asab'ah? Kiro asab'ah ini bacaan-bacaan yang diakui kebenarannya dan diajarkan oleh Rasulullah. Ya, umpamanya orang baca Alhamdulillahirobbilalamin, eh, Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ada baca Maliki yaumiddin, ada baca Mulku yaumiddin, ada baca malaka yaumatin itu semua kiraat dibenarkan. Ada namanya kiraat apa? Sab'a itu semua berasal dari Nabi SAW dan terjadi perbedaan antara para sahabat. Kok bacaannya lain, bacaan lain, ribut mereka. Akhirnya ketemu sama Rasulullah, coba kamu baca. Satu dibaca baca kuma ala khair. Kemudian kalian berdua-duanya benar. Ya. Dua-duanya benar karena ini kiraat yang dibenarkan. Ada kiraat yang lainnya, kiraat namanya kiraat syadzah, kiraat ganjil itu yang kemudian dipermasalahkan. Adapun kiraat sapa itu yang yang dibenarkan. Saya pernah mendengar surat syarat menjadi kodi apal ayat Al-Ahkam, bukan Al-Qur'an secara keseluruhan. Apa pendapat Fadilah? Apa pendapat Ustaz? Jadi uh, untuk kodi itu berarti kan dia hakim. Memang tidak ada ketentuan syarat harus hafal Quran, tetapi dia harus menguasai ilmu tentang apa? fikih yang kaitan dengan masalah peradilan. Yaitu batas minimal. Ya. Memang nggak ada ketentuan dan itu dari masing-masing uh, uh, pemerintahan mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Ya, dari masing-masing apa? Pemerintahan mempunyai ketentuan, mempunyai kebijaksanaan yang berbeda-beda. Jadi uh, uh, tidak ada ketentuan harus seperti itu. Nah, untuk ayat ahkam itu menurut sejumlah ulama itu adanya sekitar 500 ayat. Ayat ahkam dalam Al-Qur'an itu adalah sebanyak berapa? 500 ayat. Kalau itu menjadi syarat itu yang harus dihafalkan. Dan dia menguasai bukan cuma ayatnya, pemahaman terhadap ayat itu, termasuk perbedaan-perbedaan ulama di dalam masalah-masalah hukum-hukum itu. Ya, saya pernah baca buku Abu Zahra yang berjudul Tarikh Al-Fiqh wal Madahib. Beliau menuturkan bahwa Ibnu Jauzi membantah Ibnu Taimiyah dalam asma sifat. Betul. Tapi Ibnu Jauzi salah dalam apa? Bukan membantah ya. Ibnu Jauzi hidupnya lebih dulu. Baru Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Jauzi itu apa apanya abad kelima, Ibnu Taimiyah abad ketujuh. Cuman Ibnu Jauzi itu mempunyai karangan yang kemudian dia salah dalam mendudukkan al-asma wa sifat karena menggunakan takwil. Ya. Dan itu kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Bukan sebaliknya. Keliru kalau kemudian Ibnu Taimiyah membantah apa? Ibnu Jauzi membantah Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Jauzi lebih awal daripada Ibnu Taimiyah. Ya. Sehingga karena itu nggak betul ini. Tetapi saya telah membaca sebagian besar buku ini. Apa ini Abu Zahra dalam tarikh al-fiqh wal mazahib. Banyak masalah buku ini. Ya, buku ini banyak masalah. Ya, termasuk bagaimana kebenciannya Abu Zahra terhadap mazhab Hambali yang diterapkan di Saudi Arabia. Luar biasa. Ya, yang yang disebut dengan Wahabiyah itu luar biasa kebenciannya itu. Sampai dia menyebutkan mereka mengharamkan apa, kopi. Ada dalam kitab ini. Saya kira itu berlebihan betul itu. Ya. Apa kunci sukses agar ilmu yang dapat tetap awet? Kalau awet muda ada kuncinya, Bu. Tapi kalau eh, awet ilmunya itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Waqi' yaitu pernyataan Imam Syafi'i, aku mengeluhkan kepada Imam eh, kepada guruku Imam Waqi terhadap buruknya hafalanku. Termasuk apa? Koyangan ilmunya itu kan. Berarti enggak awet itu. Maka dia sebutkan kalau kamu ingin menjaga ilmu agamamu itu, maka kamu harus jaga apa? Cahaya ilah yang ada dalam dirimu. Jangan kamu matikan dengan maksiat. Ya. Jadi termasuk yang dapat menjadikan orang itu lalai, lupa terhadap ilmu yang dia peroleh itu disebabkan karena tuh dosa, karena maksiat. Maka di antara untuk menjaga keawetan daripada ilmu ini adalah meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan daripada eh, apa ini Mu'ad bin Jabal bahwa ilmu ini harus apa ini diulang-ulangi ya muzakarah. Ya, muzakarahnya ini berpahala mengkaji ilmu. Ya. Kemudian mendiskusikan. Itu termasuk cara menjaga keawetan ilmu itu. Mendiskusikan dengan kawan-kawan kita. Ya. Kemudian eh, apa? menggali dari sumber-sumber lain, mengembangkan istilahnya. Itu juga mengawetkan ilmu kita. Yang paling bagus adalah disampaikan. Ya, dengan dakwah. Makanya Ramadan coba nanti diatur bagaimana kita juga para santri mahasantri itu latihan dakwah di lapangan. Ya. Untuk kemudian mengingat apa yang dia sudah peroleh itu. Ya. Biasanya nanti kalau hanya dia dapat dia dapat dia mengendap. Nah, ketika dia ceramahkan itu keluar itu yang ingat-ingat dulu yang tadinya udah lupa keluar lagi itu. Ya. Nah, makanya itu harus apa dipraktekkan dengan cara dakwah seperti itu. Dan banyak lagi apa ini metode-metode yang lainnya mau dijelaskan sedikit tentang kesehatan NII. Nah, ini panjang lagi nih. Jadi yang jelas metode memahami Islamnya salah. Dan ini metode memahami Islamnya salah. Makanya rata-rata mereka memahami Al-Qur'annya dengan cara ra'yu. Al-Qur'an ayat sana dicomot, ayat sini dicomot, difahami menurut mereka masing-masing. Menurut yang diajarkan oleh gurunya. Makanya dari mereka jauh dari sunnah. Jauh dari kajian apa? Hadis-hadis Nabi. Nah, oleh karena itu mereka ini insya Allah adalah bahan baku yang bagus. Semangat Islamnya tinggi, tetapi masih banyak yang salah jalan. Nah, bagaimana kita menyadarkan mereka? Kita bekali mereka tambahan-tambahan ilmu bahwa kalau mempelajari Al-Qur'an, ini juklaknya yaitu pakai tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat sampai kali ini ada Sahih Bukhari, ini ada apa Sahih Muslim, karena di sana ada kitab tafsir. Ini ada Sunan Tirmidzi, di sana ada keterangan kitab tafsir dan sebagainya. Jadi mereka kita perkaya dengan bahan-bahan itu. Sehingga dengan itu menjadi sadar. Dan alhamdulillah banyak yang sadar dari mereka ini, ya. Meskipun bahan dasarnya mereka punya semangat, tetapi ilmu yang dipelajarinya ada kesalahan di dalam metodologi sehingga kemudian itu harus diluruskan dan kemudian diperbaiki sehingga tidak lagi sesat menjadi benar. Nah, ini menjadi usaha kita bagaimana menyadarkan mereka dan jumlahnya banyak sebenarnya mereka ini. Dan sudah terpecah-pecah itu. Ada skoci ini, skoci ini, ada macam-macam. Ada KW-KW. Ternyata saya pikir KW itu ada cumanya di apa? Di mana? Bukan itu. Inilah apa? Keramik. Keramik ada KW 1, KW 2. Di NI itu ada KW kayak kayak gitu. Ada KW 7, KW 9. Ya nggak ada kawilarang larang. Ya. Jadi sekalian makanya inilah yang kemudian kewajiban kita menyadarkan mereka mengajak kepada yang benar dengan cara yang baik insyaallah. Udu ila sabili rabbika fil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi Ini metode yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya dan kita ditemukan dengan Ramadan sehat walafiat dan dapat menjalankan sebaik mungkin dan diberikan oleh Allah apa ini uh, hidayah dan taufiknya sampai kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah.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 ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله